Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair. Yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Buku yang pertama Kitab Tauhid disebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat dari keutamaan orang-orang yang bertauhid di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dia. Kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan di antara mereka ada yang dia itu masuk dalam surga bigori hisab wal adab tanpa dihitung demikian juga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah lewat pembahasannya. Kemudian juga untuk terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah di dalam bertauhid menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan beliau demikian juga anak keturunannya menyembah berhala. Wajibnubni wa anak budal asnam. Jauhkanlah aku demikian juga anak keturunan aku untuk menyembah berhala. Kemudian juga kewajiban kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari keutamaan tauhid, demikian juga bahayanya syirik kepada manusia. Qudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati ahsan, billati hiya ahsan. Qudu ila sabili rabbik. Berdakwalah kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan lemah lembut, wal mauidhah al hasanah wajadilhum kalau perlu kemudian mendebat mereka dengan perdebatan yang bagus untuk mencari kebenaran tapi kalau kemudian kita merasa tidak mampu maka untuk kita meninggalkannya kemudian disebutkan di situ bentuk-bentuk kesyirikan seperti diantaranya jimat-jimat demikian juga bacaan-bacaan yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin-jin. Demikian juga bentuk syirik yang lain seperti ya. Ini berbuat supaya dilihat oleh manusia, demikian juga sum'ah. Berbuat agar didengar oleh manusia. Demikian juga contoh-contoh syirik yang lain. <clears throat> Untuk menyebutkan kenikmatan itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya seorang sembuh dengan mengatakan bahwa aku sembuh karena obat ini, demikian juga dokter ini, dan sebagainya. Dan kita masih di dalam pembahasan bentuk-bentuk kesyirikan. Baik di situ syirik akbar yang dengannya seseorang keluar dari agama Islam ataupun syirik asgor, syirik yang kecil yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dan kita akan membaca di sini bab yang ke-41 ini bab yang membahas tentang permasalahan di antaranya bentuk kesyirikan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menggabungkan dengan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti di, dicontohkan wallahi wa hayatika demi Allah dan demi kehidupan engkau atau yang selainnya. Ini dengan mengucapkan kalimat wawu. Ini bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah digabungkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk jenis kesyirikan. Disebutkan di situ di bab yang ke-41 bab qaulillahi taala bab yang yang membicarakan perkataan Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala andad disebutkan di dalam Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan termasuk dari cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alaihim dan itu jamak dari aniddu maknanya adalah al-mislu Permisalan, wanadir, sebanding. Berarti maknanya janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala permisalan yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal kekuatan atau mungkin di dalam hal pemberian rezeki atau yang semisalnya dalam bentuk-bentuk peribadahan atau sekutu-sekutu bahkan. Wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui jadi kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan engkau demikian juga manusia semuanya demikian juga langit dan bumi kalian tahu itu semua dan meyakininya. Walain salah tahu man khalaqas samawati wal arda la Allah. Apabila engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tahu bahwa yang berikan rezeki demikian juga yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan di antara tafsir dari ayat-ayat yang semisal ini dengan beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu lil ibadah yang menciptakan ini semua langit bumi manusia jin binatang dan sebagainya yang menciptakan ini semua al mustahiqu lil ibadah yang berhak untuk diibadahi Bahkan nanti akan disebutkan di situ <clears throat> insya Allah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dimisalkan seseorang yang dia itu mempunyai budak. Dia membeli budak tersebut dari uang hasil jerih payah dia yang dia miliki berupa emas ataupun berupa perak dia beli. Kemudian ternyata budak yang dia beli itu bekerja kemudian hasil pekerjaannya itu diberikan kepada orang lain. Maka ini sangat tidak pantas. Demikian juga kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu hanya sebagai sebab saja. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki. Lalu bagaimana kita memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga kepada yang lainnya, kepada jin atau setan atau makhluk-makhluk yang lain atau bahkan manusia. Maka ini tidak pantas. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dan kalian mengetahui. Disebutkan di dalam Fathul Majid di sini, wahadil ayah fi qaulihi ta'ala, ayat ini sebenarnya sebelumnya ada ayat ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tatakun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, demikian juga orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini yang menciptakan kalian semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yang mana Allah menjadikan untuk kalian itu bumi firasya, terbentang. Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa bumi itu adalah rata. Firasy itu adalah seperti tikar, karpet atau semisalnya di zaman kita ini. Dalam keadaan rata, seperti tempat tidur itu. Jadi Allah menciptakan bumi dalam keadaan rata. <clears throat> Walaupun sebagian mengatakan ya ini orang-orang ulul falak bahwa bumi itu sebenarnya bulat dan sebagainya. Tetapi untuk kita lebih aman untuk kemudian kita berpegang dengan berpegang dengan ayat ini bahwa bumi itu adalah rata. <clears throat> Wasama abina demikian juga Allah jadikan langit itu bangunan di atas kita. Wa anzala minas sama'i Dan Allah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi. Maka keluar dengan sebab air yang ada itu yang ada di bumi. Minas samarat rizqal dari buah-buahan rezeki bagi kalian. Jadi setelah Allah menyebutkan ini semua bahwa Allah swt inilah yang menciptakan semuanya memberikan rezeki, menurunkan air dari langit kemudian tumbuh di situ tanaman yang berbuah. Setelah kalian mengetahui, maka Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun dan kalian mengetahui. <clears throat> dan nanti akan disebutkan oleh beliau setelah menyebutkan ayat ini bentuk-bentuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dari hadis-hadis yang akan beliau sebutkan. Demikian juga asar ucapan-ucapan para ulama rahimahullah. Wakil Ibn Abbas, kemudian belum menyebutkan di sini perkataan Abdullah bin Abbas <clears throat> radhiyallahu anhuma. Anak dari paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan adalah Al Quran, penterjemah Al-Qur'an dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma yakni fakihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama demikian juga ajari dia itu takwil. Takwil artinya yakni tafsir ajari dia itu tafsir. Jadi seorang sahabat setelah beliau berjerih payah belajar di hadapan para sahabat-sahabat yang besar karena beliau seorang sahabat yang masih kecil. Kemudian beliau mempelajari sampai duduk di depan pintu-pintu para sahabat yang pertama kali masuk Islam, kemudian mencari ilmu darinya. Kemudian ketika para sahabat yang lebih tua itu meninggal, maka beliau pun menggantikan mereka semua. Dan orang pun bertanya kepada beliau, butuh ilmu kepada beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini. <clears throat> Termasuk dari anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis akan disebutkan di sini yakni diperbincangkan oleh para ulama perkataan Abdul bin Abbas ini sebagian panjang ini hadisnya ucapan beliau ini Sebagian mensoihkan, sebagiannya mendoifkan. Dan sebagian, sebagian lafat di situ para ulama mensoihkan. Khususnya di awal hadis ini. Adapun Syekh Albani sebagian lafadznya adalah mendoifkan. <clears throat> di situ ada rawi yang dibicarakan. Syabib bin Bashir Ibn Hajar mengatakan dalam takrib soduk yukti, Beliau salah. Ini salah di dalam meriwayatkan, meriwayatkan hadis. Walaupun di situ Ibnu Ma'in mengatakan dia itu sikoh. Abu Hatim beliau mengatakan bahwa Syabib ini lain, lemah. Imam Bukhari mengatakan dia itu mungkar. Diingkari hadisnya. Ini diperbincangkan hadis ini. Walaupun saya mobil, Rahmatullah ta'ala di beberapa tempat, beliau di lafat yang pertama, beliau menghasankannya. Disebutkan di sini, waqala Ibnu Abbas anhuma fil ayah tentang ayat tadi yang kita sebutkan, al-andad huwa itu adalah kesyirikan. Tandingan-tandingan, membuat tandingan-tandingan itu adalah kesyirikan. Dan bentuk kesyirikan itu, adapun lafat ini, yang akan kita sebutkan ini, asyirku afa min dabi bin namal ala sofati sauda sahih ini. Lafat ini sahih. Dan kita hendaknya berhati-hati. Kesyirikan itu akhfa, lebih tersembunyi min dabi bin namal dari rayapan semut ala sofati sauda di batu yang hitam, batu licin yang hitam. Kalau kita dulu perhatikan di Yaman itu beberapa gunung itu hitam dan licin. Apabila air mengenainya langsung turun, tidak meresap. Karena itu batu, batu yang hitam. Jadi kesirikan itu dan lafat ini disoal oleh Syekh Albani. Demikian juga Syekh Mufil juga menghasankannya. Jadi hendaknya kita berhati-hati. Kesirikan itu lebih lembut, lebih tersembunyi daripada rayapan semut di batu yang hitam. Bayangkan. Ya, ini bagaimana dia itu. Fidul mati lail. Di kegelapan malam. Tambahan fidul mati lail ini dibicarakan. Adapun setelahnya. Maka itu adalah penjelasan dari lafat kesyirikan ini. <clears throat> Jadi yang perlu kita perhatikan di sini alangkah bahayanya syirik itu. Karena Abdullah bin Abbas saudara anhu mengatakan kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih halus daripada gerakan semut di batu yang hitam. Apalagi di malam yang gelap. Ini kadang-kadang kita tidak sengaja melafatkan suatu kalimat ternyata, ternyata itu adalah bentuk kesyirikan. Naudzubillah. Yang kadang-kadang walaupun itu adalah syirik asgor itu adalah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Oleh karena itu, hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bertobat kepada bentuk-bentuk dosa yang kadang kita tidak tahu. Allahumma firli dunubi ma'alamu wala'a walama a'lam. Ini Allahumma firli dunubi ma'alamu wa ma la a'lam. Ya Allah ampunilah dosaku dari apa yang aku ketahui dan apa yang tidak aku ketahui. Seperti lafaz-lafaz nanti akan disebutkan tentang masalah sumpah. Wallahi wa hayatuka. Demi Allah, wa hayatika dan kehidupan kamu. Atau mungkin Masya Allah wa sya'fulan karena kehendak Allah dan kehendak orang itu. Demikian juga laulal bat fiddar kalau tidak karena burung angsa atau tidak karena angsa ini atau tidak karena uh, anjing ini yang ada di dalam rumah niscaya akan terjadi pencurian atau kalimat kalau tidak karena obat ini aku akan mati dan dan kalimat-kalimat seperti itu kadang-kadang seperti itu merupakan suatu bentuk kesyirikan. Oleh karena itu disebutkan di sini kesyirikan itu lebih lembut daripada rayapan semut di batu yang hitam di malam hari yang gelap. Wahwa antakul dan bentuknya itu seperti kau mengatakan wong lohi wahayatika demi Allah dan kehidupan kamu ya fulanah wahai perempuan wahayati dan demi hidupku demi Allah dan demi hidupku Allah alam itu bagaimana ucapan mereka-mereka itu ahlu maksiat itu Ini demi kecintaan dan sebagainya ini bentuk-bentuk seperti itu Watakul demikian juga seperti engkau mengatakan bentuk syirik laula kulaibah bahada, la atana lusus kalau lah tidak karena anjing kecil ini akan datang kepada kita lusus, alusus, pencuri. Ini karena anjing kecil ini menggonggong-gonggong akhirnya apa? Rumah kita tidak ditangi pencuri. Atau pencuri sudah masuk kemudian dia menggigit dan semisalnya. Di sini menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaulal batu fidar la ta'ana lusus. Demikian juga kalaulah tidak karena batu bebek yang ada di rumah akan datang kepada kita pencuri. Kalau tempat kita entah mungkin angsa atau mungkin yang yang semisalnya itu binatang-binatang yang kadang-kadang mengejar orang. Sejenis bebek yang semisalnya. Demikian juga bentuk kesyirikan yang lain wa rajul sahibi perkataan seorang kepada sahabatnya, "Masya Allah wa Apa-apa yang Allah kendaki. Ini masya Allah. Kalimat yang sebenarnya kita ucapkan ketika takjub merasa heran. Wasyita dan apa yang kau kehendaki. Di sini menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dengan kalimat wawu. Karena wawu itu yufidu mengandung di situ apa? persamaan. Berbeda dengan summa karena summa itu dalam bahasa Arab artinya kemudian. Yufidu tartib mengandung di situ tartib. ini secara tar tertib. Adapun masya Allahu summa syi'ta demi yakni karena kehendak Allah kemudian kehendak kamu maka ini boleh. Kalimat summa seperti itu. Adapun kalau tawakal tu Allah summa anta aku bertawakal kepada engkau, aku bertawakal kepada Allah kemudian kepada engkau maka tidak boleh. Walaupun, walaupun menggunakan kalimat summa untuk kalimat tawakal tidak boleh. Jadi seperti ini hendaknya kita pelajari. Kalau masya Allah wasi wasyikta tidak boleh. Adapun masya Allah summa syita boleh. Tetapi kalau tawakal itu ala Allah, summa syi'ta, ini tidak boleh. Demikian juga bentuk kesyirikan yang lain wa rajul, ucapan seorang, Allah wa fulan. Kalau Allah tidak karena Allah dan orang tersebut. Seperti ini juga. <clears throat> Dengan kalimat wawu seakan-akan menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. La taj'al fiha fulan, jangan kamu jadikan di situ ditambahi kalimat fulan seseorang yakni karena kehendak Allah dan kehendak orang tersebut. Kalaulah karena Allah kemudian yakni dan engkau. Kalaulah karena Allah dan engkau. Karena seperti ini maka tidak pantas, tidak boleh. hada kulluhu bihi Ini semua itu adalah bentuk kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. <clears throat> Tadi kita sebutkan adapun lafaz yang pertama tadi maka itu adalah sahih. Maka ini semua menunjukkan untuk kita berhati-hati ketika bersumpah. Demikian juga menyandarkan sebab itu untuk tidak menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita baca dulu di sini asar-asar yang ada. Perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua Orang yang paling mulia yang kedua di umat ini setelah Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu. <clears throat> Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Hadis ini disahkan oleh Syekh Albani di dalam Irwaul Ghalil nomor 2561 sahih. Demikian juga di sini juga disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1525 Sahih hadis ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir atau dia telah melakukan kesyirikan. Jadi jadi di sini dia ber, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bentuk kesyirikan dengan menggabungkan bersumpah kepada Allah dan bersumpah kepada kehidupan dia. Atau bersumpah dengan Allah kemudian bersumpah dengan Nabi Muhammad umpamanya. Dengan kalimat wawu dan. Maka ini kesirikan apalagi di sini bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Rawi Tirmidzi hasanahu wa al-Hakim. Jadi seperti umpamanya wa Zaid demi Zaid umpamanya atau wa Muhammadin demi Muhammad atau tadi demi kehidupan atau yang semisalnya maka ini adalah bentuk kesirikan. <clears throat> Qala Ibnu Mas'ud berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini asalnya adalah seorang sahabat yang paling banyak mengetahui tafsir Al-Qur'an. Tapi tetapi beliau kemudian meninggal dalam keadaan masih muda. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian menjadi sahabat yang paling banyak mengetahui tafsir dari Al-Qur'an. Dan Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, "Lau raaitu ahdan a'lamu minni bila kalau aku mengetahui ada seorang lebih paham dari aku dalam hal Al-Qur'an, la raqibtu matiatan ilaih. Aku akan menaiki kendaraan menuju dia. Ucapan ini bukan berarti menunjukkan kesombongan tidak. Beliau menunjukkan apa yang terjadi. Ini beliau mengetahui di mana di situ turun ayat, kemudian bagaimana maknanya karena beliau bersahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini disahkan oleh Albani dalam Irwaul Golil nomor 2561. Ini sepertinya tadi ya disebutkan di situ. Kalau tadi dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1535. Ini bukan Irwaul Golil nomor 2561. Sahih. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Li'an ahli billahi kadiban untuk aku bersumpah tetapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan aku berdusta." dinamakan dinamakan dengan yamin yamin gomus sumpah dusta gomus karena gomaso ahlahu finar sumpah palsu itu masukkan pemiliknya itu ke dalam neraka dikenal dengan yamin gomus sumpah yang memasukkan dia ke dalam neraka tetapi untuk dia ini bersumpah tetapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala wong lohi umpamanya. Demi Allah aku tidak mencuri, tapi dia mencuri. Ya kan? Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, untuk aku bersumpah dengan nama Allah, walaupun aku berdusta, ahabu ilayya, lebih aku cintai. Min an ahli fabi goirihi sodikon. Untuk aku bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan aku jujur. kemudian dia mengatakan demi Muhammad, aku tidak mencuri. Memang dia tidak mencuri, tapi di, tadi dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau lebih suka untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala walaupun berdusta daripada bersumpah kepada selain Allah dan dia itu jujur. Kenapa seperti itu disebutkan di sini dalam Fathul Majid? <clears throat> Wa minal ma'lum annal half billahi kadiban minal kabair dan diketahui setiap manusia bahwa bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dia itu berdusta itu dosa dosa besar. Sumpah palsu. Lakin asyirk akbar Lakin asyirku akbar akan tetapi kesirikan itu lebih besar minal kabair daripada dosa besar. Kesirikan itu lebih besar daripada apa? Dosa-dosa besar. Wa ingkan asgor walaupun kesirikannya syirik kecil. Walaupun syirik kecil. Bentuk bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tadi ya, itu termasuk syirik kecil secara asal. Tetapi dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Fa idza kana hadha hal musyrik Eh, kahal sirkul asgor kalau ini keadaan syirik yang kecil pakai fabi sirkul akbar maka bagaimana syirik akbar syirik kecil aja itu lebih besar dari daripada daripada dosa besar lalu bagaimana sekarang ini dosa yang berupa apa kesirikan akbar yang besar al mujibu lil khulud finar yang dia itu mewajibkan seseorang itu kekal dalam neraka kadawati gairilah seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada kuburan atau berdoa kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau telah meninggal. Lalu bagaimana lagi seperti ini? Wal istighosah bihi istighosah minta untuk dihilangkan kesulitannya itu. Waroh bahilai berharap kepada penghuni kuburan itu. Wa inzal hawa bihi turunnya keperluan dia itu. Datang ke kuburan kuburan wali dan sebagainya dengan niat yang yang kuat dari rumah itu menaiki kendaraan dan sebagainya ke tempat kuburan itu dengan angan-angan nanti akan dihilangkan kesulitan dia itu. Kama huwa hal aksar min hadi al-ummah. Sebagaimana itu kebanyakan yang terjadi di umat ini. Bihadil azman, di zaman-zaman ini. Wama ma Dan yang sebelumnya. Ya, ini mereka bagaimana kita dapati berbondong-bondong menaiki kendaraan bus atau yang semisalnya. Kemudian mendatangi kuburan wali-wali di situ. Asalnya mungkin mereka meyakini bahwa Allah SWT yang menurunkan. Tapi kadang setan membisik-bisik, akhirnya dia pun berdoa kepada kuburan itu sendiri. Asalnya cuma mungkin untuk menyampaikan doa dia itu kepada Allah SWT dan itu bentuk kesedihan. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu berdoa kepada Lata, Uzza dan sebagainya itu supaya apa? Supaya doa mereka itu lebih dikabulkan oleh Allah SWT. wa taala. Mana budum ila liqaribuna ila zulfa. Tidaklah kami menyembah patung itu kecuali agar agar lebih dekat kepada Allah SWT. wa sama mereka juga datang ke kuburan wali-wali ini sampai ramai penuh di situ. Bahkan mungkin orang bisa bekerja di situ sebagai tukang parkir dan sebagainya. Ini supaya apa? Untuk menyampaikan doa dia itu, keperluan dia ingin mempunyai rezeki yang banyak umpamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kemudian tertipu karena kawan-kawannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Nauzubillah dari istidrot dan sebagainya. Minta Min mil kubur, beliau misalkan seperti mengagungkan kuburan-kuburan, wa tikhaduha usanan wal bina 'alaiha, menjadikannya berhala-berhala dan bangunan di atasnya, di atas kuburan itu. Wa tikhaduha masajid, menjadikannya itu masjid juga. Lebih mantap lagi. Berdoa di situ, sholat, ada tempat khusus, ada sejadah kemudian sholat di situ. Kita perhatikan, ini bukan suatu yang hayalan atau yang semisalnya, benar-benar terjadi. Wa bina al-masyahid, dibangun monumen-monumen bismil mayit dengan nama mayit tersebut li ibadati man buniyat untuk beribadah kepada orang yang dibangun dengan nama itu. Wa ta'dhimih dan mengagungkan tempat-tempat tersebut wal iqbal alaihi bil qulub dan menuju dengan hatinya wal aqwal demikian juga ucapan wal amal dan perbuatan. Ini semua adalah benar-benar terjadi. <clears throat> Jadi di sini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu <clears throat> Demikian juga ucapan Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu juga tentang hati-hatinya kita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhuma dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma karena beliau dan bapaknya adalah seorang sahabat. Bapaknya Al-Yaman itu waktu itu terbunuh tidak sengaja. Ini yani para sahabat tidak sengaja kemudian membunuhnya di dalam peperangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan tebusan. Jadi beliau Hudzaifah ini dan bapaknya itu adalah seorang sahabat. Qala Hudzaifah mengatakan radhiyallahu anhu, "La taqulu" Jangan kalian mengatakan masya Allah wa fulan. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak orang tersebut. Walakin qulu akan tapi ucapkanlah ucapkanlah masya Allah tsumma fulan. Tetapi ucapkan ucapkan karena kehendak Allah kemudian kehendak orang tersebut. Rabu Dawud bin Asbi Sanadin Sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Syalbani. Bani. rahmatullah alaih di dalam Sahihah nomor 1000 nomor 137 demikian juga di Sunan Abu Dawud nomor 400, 4980. <clears throat> Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin dalam Qaul Mufid rahimahullahu taala ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Qaul Mufid Sarah terhadap kitab tauhid karena buku kitab tauhid itu banyak para ulama yang berlomba-lomba untuk memberikan penjelasan kepada umat. Karena buku ini memang benar-benar buku yang yang bagus. Disebutkan di sini oleh beliau <clears throat> Munasabah hadal bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa sekarang dimasukkan tentang masalah sumpah ini di dalam permasalahan kitab tauhid? Kadang-kadang itu bisa diartikan dengan kesimpulan dari pelajaran kita ini. Beliau mengatakan rahmat taala hubungannya adalah anal iktina bil half billahi min ta'dimillah. Ini bisa ditulis cukupnya seseorang bersumpah dengan Allah itu termasuk pengagungan terhadap Allah. Sumpah kepada Allah itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah itu adalah yang paling besar pada diri dia. Bahkan satu-satunya saja dia beribadah. Bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. anal halif akadama halafa alaihi bita'dim bil yamin. Karena orang yang bersumpah itu menguatkan apa yang dia bersumpah padanya dengan mengagungkan dengan sumpah yang dia ucapkan tadi. yakni sumpah itu adalah bentuk menguatkan apa yang dia itu bersumpah padanya. Demi Allah aku tidak mencuri. Atau kalau di pasar itu kadang begitu mudah penjual itu mengatakan, ya ini demi Allah. Saya beli dengan harga 100 ribu. Ya demikian. Ya seperti ini para ulama mengatakan makruh. Ya ini mudah sekali mengucapkan demi Allah, demi Allah. Apalagi kalau kemudian dia itu apa? Berdusta di situ. Oleh karena itu, seseorang yang dia itu jual beli dan sebagainya dianjurkan untuk dia itu bersedekah. Karena dengan sumpah mereka itu yang dia itu adalah mungfik supaya mungfikulil baik supaya e, barang yang dia jual itu lebih laris dengan bersumpah itu. Kadang-kadang mungkin dia keluar dari kalimat dia itu kebohongan dan sebagainya oleh karena itu dianjurkan dia untuk bersedekah. Jangan kemudian kita bermudah-mudah dengan mengatakan demi Allah, demi Allah. Karena kadang-kadang di situ kita lupa atau mungkin lupa ternyata di situ ada kerustaan dan sebagainya. Wa huwa ta'dimul mahluf bih. Ya ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fayakun min ta'dimil mahluf bihi ayyasduqu dalikal halif. Karena bentuk dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti hendaknya dia apa? Jujur. Ya, biasanya orang kalau dia itu me mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berhati-hati ketika ucapan. Kalau dia sudah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia itu bohong padanya menunjukkan keimanan dia itu sangat lemah. Jadi hendaknya dia benar-benar jujur pada waktu itu. Walahada yakunu adamul iktina bil half billahi fihi syai'un min naqs ta'dimillah. Kalau dia itu bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu ada unsur mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia bersumpah dengan Muhammad atau bersumpah dengan Zaid atau bersumpah dengan yang lainnya, maka itu ada unsur apa? Unsur mengurang mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yunafi kamalu tauhid maka ini adalah menghilangkan atau mengurangi kamala tauhid, kesempurnaan tauhid dia. Berarti tauhid dia itu kurang. Kalau itu bersumpah, kalau dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka tauhidnya itu adalah kurang. Tapi kalau dia itu bertauhid yang bagus, maka dia itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian jujur. Kalau kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian dusta, maka ini bentuk kemaksiatan. Berani dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Kemudian dia berdusta, menunjukkan kurangnya dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sampai sampai disebutkan untuk apabila terjadi perselisihan di antara dua orang untuk dia disuruh bersumpah di hari Jumat di dalam masjid. Sudah di situ. Maka di situ akibatnya akan apa? Allah turunkan di situ adab pada diri dia. Oleh karena itu hati-hati. Kalau umpamanya kita ingin mengetahui dua orang ini, siapa yang dia itu lebih jujur, sudah dibawa di situ di masjid pada hari Jumat untuk kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga <clears throat> yakni apalagi kalau kemudian di, dibawa ke Masjidil Haram. Demikian juga di situ mubahalah dan sebagainya dibawa anaknya, istrinya, kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kemudian turun laknat di situ kepada orang yang berdusta, maka ini lebih berhati-hati. <clears throat> Jadi hubungannya seperti itu. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid bahwa bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pengagungan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan kurangnya Tauhid dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Akan kita sebutkan di sini hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, <clears throat> hadis yang sahih. Demikian juga yang lainnya dari para ulama yang berkaitan dengan masalah sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau yang berkaitan dengan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Disebutkan dalam Fathul Majid wa dzakara hadisan bi makna hadil ayah al-karimah disebutkan di situ hadis yang berkaitan dengan ayat yang mulia tadi. Fala tajallu anda dan wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan dan kalian mengetahui. Disebutkan di situ <clears throat> di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Al Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari radhiallahu anhu, "Ana Allah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyebutkan kisahnya Nabi Yahya bin Zakaria. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Dari sini sahih. Sewan Alisa Albani juga. <clears throat> Inna Allah amara Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khams kalimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria. Waktu itu kita ketahui kalau di dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surat Al-Imran, demikian juga surat Maryam, kisahnya Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian diberikan anak Yahya ini. Dan waktu itu diperintahkan, "Ya Yahya kutil kita babi kuah, wa Yahya, ambillah Alkitab itu dengan kuat." Maka waktu itu Allah SWT memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khams kalimat dengan lima kalimat. Apa itu? Nanti disebutkan di antaranya salat, kemudian juga berpuasa, demikian juga sedekah. Seperti di dalam rukun Islam. Disebutkan lima perkara itu ayak malah bihinna untuk beramal dengan empat dengan lima perkara tersebut. <clears throat> Wa amura Bani Israel demikian juga memerintahkan Bani Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub anak-anaknya keturunan Nabi Yakub memerintahkan Bani Israel ayat malu untuk beramal dengan lima perkara ini. Wa anahuka da yubti ubiha Dan sungguhnya hampir-hampir Yahya bin Zakaria ini yubti lambat. Ibta itu adalah lawan dari Isra, cepat. Ya kadang-kadang mungkin wala alam <clears throat> ada keperluan yang lain atau yang semisalnya beliau dalam keadaan agak lambat menyampaikan ini. Faqala lahu Isa alaihissalam, maka berkata Isa alaihissalam, Isa alaihissalam anaknya Maryam. Tidak apa? Tidak mempunyai bapak. Disebutkan oleh para ulama yakni seseorang yang dia itu diciptakan dengan tidak mempunyai bapak diantaranya Isa alaihissalam ini. Kemudian disebutkan eh, yang diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang dia itu diciptakan tidak ada ibu disebutkan Hawa. Demikian. Adapun Nabi Isa alaihissalam maka beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibu dan tidak ada bapaknya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu terfitnah. Tercobanya di situ siapa? Orang-orang Nasrani. Yani mereka kemudian mungkin berakal-akal dan sebagainya dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ta'ala amma yasifun sebagai bapaknya Nabi Isa alaihissalam al-afiyah. Allah swt berkata, tidak mampu untuk kemudian menciptakan seseorang dari makhluknya itu untuk kemudian tidak mempunyai bapak sebagaimana Nabi Isa AS ini. Maka waktu itu Nabi Isa AS berkata kepada Yahya ini, Isa anaknya Maryam, Isa AS anaknya Maryam as-Siddiqah. Kemudian eh, Maryam ini adalah anaknya Imron. Dan mereka bersaudara ini. Yahya, demikian juga Nabi Isa ini. Tidak satu, ini tidak satu bapak dan tidak, eh, tidak eh, satu ibu tidak. <clears throat> Dari paman atau semisalnya. Maka waktu itu Isa berkata kepada Yahya alaihi wasallam "Innaka qad umirta bi khams kalimat." Engkau telah diperintahkan dengan lima perkara. Anta mal bihinna untuk engkau melaksanakannya. Wa ta'mur Bani Israel ayak malu bihina dan Allah memerintahkan engkau untuk memerintahkan Bani Israel melaksanakan lima perkara tersebut. Baima antablughahan hunna. Mungkin kamu untuk menyampaikannya lima perkara itu wa imaan obligahuna. Kalau tidak, aku akan menyampaikan. Faqala maka berkata Yahya bin Zakaria, "Ya akhi wa saudaraku, ini saudara bukan satu kandung. Ini khasyitu in sabak aku takut kalau kalau engkau mendahului aku menyampaikan ini tadi karena ini kewajiban beliau Yahya bin Zakaria an tiba untuk aku disiksa diadab au yuhsabi atau aku ditenggelamkan, ditenggelamkan ke dalam bumi. Kalau engkau menyampaikan lebih dulu, aku takut untuk aku untuk aku disiksa. Kalau kemudian Yahya pun bersegera menyampaikan ini. Fajama'a Yahya bin Zakaria Bani Israel. Maka beliau mengumpulkan Yahya bin Zakaria. Ini mengumpulkan Bani Israel. Dan cobaan-cobaan dulu dialami oleh para nabi. Seperti nabi seperti Nabi Zakaria. Ada di antara nabi-nabi itu yang dia itu digergaji, dipotong dan sebagainya. Ujian-ujian dulu para para nabi. Demikian juga waktu itu Nabi Isa juga ingin dibunuh. Demikian juga yang lain perbuatan orang-orang Yahudi. Maka waktu itu Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Kita kenal sekarang masih. Baitul Maqdis itu termasuk masjid yang dimuliakan, tiga masjid mulia <clears throat> yang boleh untuk kita melakukan perjalanan safar ke tiga masjid. Masjidil Haram yang dilebihkan 100 ribu dari masjid-masjid yang lain. Masjid Nabawi dilebihkan 1000 dari masjid yang lain. Kemudian masjid Baitul Maqdis ini 500 dari masjid-masjid yang lain. Dan sekarang ini ramai. Semoga Allah SWT mengembalikan Baitul Maqdis ini kepada kaum muslimin. Ada di Yerusalem. Sekarang ini ramai. Ini yani, eh, orang-orang Yahudi Israel itu ingin menjadikan Yerusalem sebagai apa? Sebagai ibu kota. Semoga Allah menangkan kaum muslimin <clears throat> dan mengumpulkan kekuatan mereka. Dan di belakang mereka ya ini Amerika itu. Ini orang-orang Israel. Sekarang ini lagi ramai itu tentang permasalahan itu. Nah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Maka waktu itu dikumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis di masjid yang kita kenal tersebut. Hatta imtal al masjid sampai penuh masjid tersebut. Baku ida ala syuruf. Kemudian Yahya bin Zakaria ini beliau didudukkan di atas tempat yang lebih tinggi. Ya, untuk kemudian dia berbicara. Allah wa asna alaih. Kemudian muji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala summa qala kemudian beliau mengatakan Allah amarani bi khams kalimat sungguhnya Allah perintahkan aku untuk menyampaikan lima perkataan An amalu bihina untuk aku beramal dengannya. Wa amurukum anta amalu bihina dan aku merintahkan kalian untuk kalian beramal dengannya. Ulahuna yang pertama, anta budunglah wala saya untuk kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu pun. Fa inna dalik karena permisalan itu ini engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu permisalannya seperti apa? Kama sali rajulin istaro abdan seperti seseorang yang membeli budak min kholisi malihi dari murni harta dia bidahab awarok awarik baik berupa emas ataupun perak dia beli dari harta yang dia miliki membeli budak tersebut Faja'ala ya'mal wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidihi. Kemudian budak ini pun ber, bekerja kemudian membayarkan hasilnya itu kepada selain pemiliknya. Ini dia berikan hasilnya entah mungkin berupa uang atau mungkin berupa hasil panen dan, dan sebagainya kepada selain tuannya yang memiliki dia seperti itu. Ini perbuatan yang sangat jelek. Pak Fa'ayyukum yasuruhu ayyakuna abdahu kadalik. Siapa di antara, di antara kalian yang suka untuk kemudian budaknya seperti itu? Kan tidak ada. Wa inna allaha khalaqakum wa sesungguhnya Allah swt wa menciptakan kalian dan berikan rezeki kalian. Pak wa la bihi syai'a. Maka sembahlah Allah swt semata dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Dimisalkan seperti itu. Permisalan yang sangat masuk akal seperti itu. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah semata. Perbuatan sumpah dan sebagainya tidak boleh kita untuk kemudian me menyandingkan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, wa amurukum bisolah. Aku perintahkan perintahkan kalian untuk sholat. Ini yang kedua. Fa inna Yansibu wajahu li wajhi abdi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan menegakkan wajahnya dengan wajah hambanya. Ketika sholat itu kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ketika sholat itu benar-benar seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara mereka itu sampai seakan-akan tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya seseorang ketika sholat itu yunadi. Yunadi yunaji. Ya ini berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung dia. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keluh kesahnya dia miliki. Dan Allah menyebutkan wasta'inu beri wasolah dan mintalah pertolongan kalian dengan kesabaran dan sholat. Ketika sulit sholat. Dohir ayat jelas sekali. Ketika dalam keadaan sulit dan sebagainya kita langsung apa? Sholat. Sholat di situ sholat <clears throat> sunnah. Ya entah mungkin sholat duha atau yang semisalnya. Atau sholat secara umum. Sebagian para ulama mengatakan sholat secara umum. Karena ayatnya dikatakan tadi dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Disebutkan di sini oleh Yahya bin Zakaria, sungguhnya ketika seorang sholat itu Allah Subhanahu Wa Taala itu <clears throat> menegakkan wajahnya dengan wajah hambanya. Malam yaltafit selama hambanya itu tidak menoleh. Faida sholaitum falataltafitu itu Ketika kalian sholat janganlah kalian menoleh. Sebutkan di dalam permasalahan fikih kalau kita kemudian membalikkan badan kita secara total maka sholatnya batal. Karena situ ada perintah fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, Yaitu untuk kita menghadapkan wajah kita itu ke arah Masjidil Haram. sholat itu falat fala itu. Wa amurukum bisyam dan aku perintahkan kalian untuk puasa seperti kita juga. Fa inna misla dzalika misli rajulin ma'hu sirrah misk. Karena permisalannya seperti seorang yang dia itu mempunyai tempat minyak wangi fi asobatin di kelompok kawan-kawannya. Jadi dia bersama dengan rombongan kawannya itu. Kuluhum yajidu rihal misk semuanya mendapatkan baunya minyak wangi. Nah, seperti itu. Puasa seperti itu. Semuanya mendapatkan bau yang harum. Wa inna khalufa fam sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah lebih bagus di sisi Allah swt wa Di sisi Allah swt wa ya di sini min rihil misk daripada bau minyak wangi misik. Kemudian yang berikutnya wa amurukum bisadaqah. Aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Baina <clears throat> misla dalik, permisalan sedekah itu apa? Kami sendiri rojulin asarahul adu. Seperti seorang yang dia itu di, ditawan oleh musuh. Fasyuddu yadaihi ila unukihi. Maka dia pun, dia pun diikat. Kedua tangannya itu ke unuk ke lehernya. Sudah dia ditawan tidak bisa apa-apa. Wakadamuhu maka dia pun dikedepankan lihat ribu unukahu untuk dipukul, maksudnya untuk di e, disembelih atau dipotong lehernya. Ini ingin ingin dibunuh sudah, sudah diikat, sudah mau dibunuh. Seperti orang seperti itu dia. Lalu bagaimana untuk selamat? fakolalahum maka dia pun mengatakan kepada mereka yang mengikat dia itu, "Halakum an aftadi nafsi mingkum Apakah boleh aku untuk menebus diriku untuk kalian bacalah yaftadi nafsahu maka dia pun menjadikan menebus dirinya bil qalil wal katsir dengan sedikit ataupun yang banyak ya, dengan sedekah itu seakan-akan dia itu bersedekah sedikit dan banyak yang dia miliki untuk apa hatta fakka nafsahu sampai dia itu terlepas dari tawanan ini membebaskan diri dia seperti itu seorang yang bersedekah itu seakan-akan membebaskan diri dia itu dari api neraka dengan sedikit atau banyak dia miliki supaya dia itu terbebas dari api neraka <clears throat> Ini syariat e, di zaman mereka waktu itu. Wa amrukum bidzikrillah taala katsiran demikian juga aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah dengan banyak. Ini adapun ini termasuk syariat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. <clears throat> ya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Fa inna misra dzalika misri rajulin talabahu al-adu. Permisalan seperti seorang yang dia itu mau dicari oleh musuh. Siroan dengan cepat fi asarihi di bekasnya dia dikejar-kejar oleh musuh mau ditangkap. Fata hisnan hasinan maka dia mendatangi hisn ya ini benteng yang kuat. hasana bihi maka dia, dia pun berlindung di balik benteng tersebut. Dia mau dicari oleh musuh, kemudian dia berlindung di benteng yang kuat yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inal abda ahsanu ma yakunu minasyaitan sungguhnya bagi seorang hamba itu yang paling bagus dari benteng menghadapi setan idza kana nabi apabila dia itu dalam keadaan berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan <clears throat> yang dibuat oleh uh, Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyebutkan lima perkara yang beliau diperintahkan padanya. Kemudian di sini ada permasalahan yang kadang-kadang seseorang menimbulkan subhat di situ. Dan kalau kita mengetahui dari ucapan-ucapan ahlul batil. Bahkan di antara mereka itu mempunyai ilmu. Disebutkan dalam kasus subuhat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan wa innal ami minal muwahhidin sesungguhnya orang yang awam yang biasa-biasa saja dari orang-orang wahid itu golaba alfan min ulama il musrikin bisa mengalahkan seribu dari ulama-ulama orang-orang musyrik. Sebab oleh beliau jelas Wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguhnya pasukan kami mereka itulah yang menang. Demikian perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disayangkan itu apabila orang yang muwahhid ini tidak mempunyai senjata, itulah yang kadang dikalahkan. Oleh karena itu hendaknya mereka juga mempunyai apa? Mempunyai ilmu. Memang benar bahwa orang-orang muwahhid itu bahkan orang yang biasa itu akan mengalahkan ulama musyrik karena mereka itu membangun pendapat mereka itu di atas kebatilan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa sanat tafsirah. Tidaklah mereka mendatangkan dengan permisalan. Sampai disebutkan oleh mereka para ulama itu, ya ini diantara mereka mempunyai ulama-ulama juga. Kecuali Allah datangkan di situ yang lebih bagus lagi. Kecuali Allah datangkan di situ ulama yang lebih mempunyai ilmu diantara mereka. Kalau lihat di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Takyudin Subuki dan sebagainya. Demikian juga di akhir-akhir ini ada Said Kausari, di situ ada al Mu'alimi. Di zaman kita ini juga Ya di Indonesia ini terkenal itu. Ada buku 37 soal jawab populer tulis oleh Abdul Somad LCMA itu. Sudah keluar bukunya itu. 37 soal jawab itu. Kita sudah mendengar itu apa ceramah dia tentang masalah isbal. Ya, ini permasalahan-permasalahan dia yang dia dongkal-dongkal dari buku-buku para ulama terdahulu dengan tidak amanah. Ya, ini diambil yang sesuai pendapat dia masalah isbal, pendapat Imam Nawawi, yakni ligoiri khuyala kalau dia itu tidak sombong maka tidak mengapa tapi tidak menyebutkan kalimat lafaz yang lainnya kemudian tambah lagi ucapan Ibnu Hajar tambah lagi Imam Syuuti dan sebagainya kalau seseorang mengambil hal-hal yang jelek-jelek semua hawa nafsu tidak tidak tersisa, tidak tersisa bagi dia itu agama para ulama mengatakan man tataba'a rukhas al ulama tasandaqa barang siapa yang mencari keringanan-keringanan para ulama menjadi sindik sudah munafik Tadi nah, dikumpulkan juga masalah jenggot, dikumpulkan juga ya ini masalah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengatakan hadis ya ini pertanyaan Nabi kepada Jariyah itu budak ain Allah itu dikatakan mutorib dhaif, goncang hadisnya. Seperti itu. <clears throat> belajar disebutkan dengan bangga. Ya ini belajar di Mesir kemudian belajar S2 di Darul Hadis Maroko. Demikian. Ya, punya ilmu dia, punya ucapan, punya lisan. Subah Subah dia itu. Kumpulkan tebal. Itulah berbangga orang-orang itu. Sampai dikatakan dia itu orang jenius dari orang-orang sufi itu. selama Ya, ini punya kepandian mengumpulkan berbicara bahasa Arab atau kemudian mengartikan dikumpulkan sudah di situ kemudian disebarkan untuk menghadapi eh sampai disebutkan di situ ya ini salafi dan salafiyah. Allah musta'an. <clears throat> Ini kalau kita tidak berhati-hati ya termakan, khususnya tentang masalah isbal itu, masalah di bawah mata kaki, pakaian di bawah mata kaki. Itu itu aja. Ini tidak tidak tenang kalau kemudian melihat orang-orang itu mulai mencintai sunnah dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai orang-orang yang menjadi rujukan juga, ceramah juga, dibuat buku dan sebagainya. Di sini disebutkan <clears throat> tentang masalah bagaimana kemudian di situ di dalam Al-Qur'an, permasalahan pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha atau watini wasaitun waturi sinin dan sebagainya maka jawabannya jelas bahwa <coughs> semoga jawabannya ini kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk jelas sampai tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud untuk dia itu bersumpah dengan nama Allah walaupun dia itu dusta lebih disukai daripada bersumpah dengan selain Allah SWT walaupun jujur. Karena besarnya dosa bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluk? Maka jawabannya adalah khalaqallahul makhluk. Allah menciptakan makhluk-makhluk. Lahu ayaksima bima syaa. Maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah kepada yang Allah kehendaki dengan makhluk-makhluknya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya ini jawabannya Allah yang menciptakan ini semua. Dan Allah berhak untuk kemudian bersumpah dari makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Tambihan ala syarafiha sebagai peringatan tentang keutamaannya. Demikian itu aja. Wal asr demi waktu menunjukkan itu keutamaan waktu, kebesaran waktu. Ya ini menunjukkan kemuliaan waktu untuk kita memperhatikan waktu. Demikian saja. Dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Jawabannya seperti itu. Tidak berarti boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan tadi. Perbedaannya jelas karena Allah itu yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki untuk menunjukkan kebesaran makhluk tersebut. Kemudian di situ ada di dalam riwayat Imam Muslim demikian juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahumullah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ya, hadis yang sahih. <clears throat> Disebutkan hadis Tolhah bin Ubaidillah. Ini bisa ditulis. Ini kisah waktu itu hadis Tolhah bin Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Ja'ara julun min ahli Najd. Datang, ini Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu mengatakan datang seorang laki-laki dari Najd. Yas'alu Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW alaihi anil Islam tentang Islam. Dia bertanya tentang Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fakal khamsa salawat fikul yaum walailah. Di antara bentuk keislaman, ya ini rukun Islam untuk dia melakukan sholat lima waktu, satu hari satu malam. Kemudian terjadi di situ jawaban-jawaban dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, ya ini orang ini dia akan melakukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian Nabi mengatakan, aflaha beruntung dia, wa abihi in sodako. Beruntung dia, wa abihi demi bapaknya Apabila dia jujur, kalau dia melaksanakan tadi yang Nabi sebutkan tentang masalah Islam tadi, <clears throat> dia akan beruntung, akan masuk surga. Wa abihi dan demi bapaknya in sodako apabila dia itu jujur. Bagaimana ini kalimat wa abihi? Ya, ini sumpah kepada selain Allah Subhanahu taala dan bapaknya dan demi bapaknya. Nabi mengatakan wa abihi dan demi bapaknya. Di sini ada beberapa jawaban disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam Al-Ma'alimus Sunan Ya, kalau kita menghadapi hal seperti ini, taruhlah itu adalah apa? Hal-hal yang mutasyabihat, rancu kan? Kita kembalikan kepada muhkam, kepada sesuatu yang jelas. Sebukan dalam kasus subuhat. Untuk kita membantah subhat-subhat mereka itu ada dua jawaban. Pertama adalah global, yang kedua adalah detail. Adapun yang global beliau mengatakan ayat. <clears throat> Fihi ayatun bayinat. Huna umul kitab, huma, huna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Qulun min indi rabbina. Yakni beliau menyebutkan jawaban secara global, ya ini yang dia itu garis besar mengatakan adapun orang-orang yang dia itu ada penyakit di hatinya, maka dia akan mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak jelas bagi sebagian orang. Tetapi kalau orang-orang yang beriman maka dia mengambil ayat-ayat, hadis-hadis yang muhkam yang jelas. Itu jawabannya. Tentang masalah syafaat, kalau itu yang tidak diperbolehkan, jelas sisi tidak boleh sudah dipegang. Adapun yang subat-subat ditinggalkan. Demikian juga di sini. Kita kembalikan kepada apa? Hal-hal yang jelas. Ayat yang jelas untuk tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dia itu mutasyabih digiring kepada itu. Tetapi kalau orang-orang di dalam fiqulubihim marot, yang di dalam hatinya itu ada penyakit, akan mengambil ayat-ayat, hadis-hadis yang itu sesuai dengan hawa nafsu, kemudian diambil, digiring. Menurut pendapat dia. Demikian. Jawaban secara global seperti itu. Ada merinci, ini belum menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini secara global, kita sebagai seorang muslim mengambil ayat atau hadis yang itu jelas sudah diambil. tak masalah berjabat tangan dengan selain mahram, diambil yang jelas. Demikian juga taruhlah isbal. Nah, ini menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ambil yang jelas bahwa itu adalah kulumah tahta kodam tahta kaben bawah pinar yang di bawah dua mata kaki itu di neraka sudah jelas ambil yang jelas tidak usah dicari hadis-hadis yang lain yang dia itu rancu dan sebagainya tidak orang yang hatinya itu bagus mengambil yang jelas demikian juga dalam masalah sumpah ini ya ini tidak boleh kita kemudian bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala maka dia telah melakukan kesyirikan Adapun fatwa fatwa seperti ini dikirim kepada penjelasan para ulama. Bagaimana kita menghadapi ini? Menjawab yakni kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abihi dan bapaknya. Sahih dalam saya Muslim. Jawabannya qala Khattabi <clears throat> Yang pertama adalah qad nusiha. Telah dihapuskan. Jadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? telah dihapuskan dengan hadis-hadis yang jelas tadi. Yang kedua, jarak ala lisanil Arab layak layak sudu kosam. Lafat yang biasa dikeluarkan oleh mulutnya atau lidahnya orang-orang Arab dan tidak bermaksud sumpah. Ya. Seperti taribat jadak celaka, celaka tanganmu. Sakilat ka umuk celaka ibumu dan sebagainya kalimat-kalimat seperti itu. Nah, yang pertama tadi bahwa hal tersebut sudah dihapuskan dengan tadi larang-larangan. Ini cuma di awal-awal saja. Kemudian jawaban yang kedua bahwa itu kalimat yang biasa muncul dari lisannya lidahnya orang-orang Arab dan tidak bermaksud di situ sumpah. Kemudian yang ketiga, fihi hadz di dalamnya ada yang dihapuskan. Di dalamnya ada yang dihapuskan. Kalau mau ditampakkan secara asli di situ la Warobi abihi. Tidak. Atau kalau di sini wa abihi yani warobi abihi dan rob pencipta bapaknya. Ada yang dihapuskan tadi wa abihi yani warobi abihi. Demi robnya bapak dia seperti itu. Jelas ya jawabannya itu. Kalau kita seperti itu tidak kemudian mengambil yang rancu ini dipegang berarti boleh tidak, tetapi menggiring kepada tadi yang kita sebutkan. Kemungkinan sudah dihapus, yang kedua adalah ini ucapan orang Arab dan tidak bermaksud di situ sumpah. Yang ketiga di situ ada yang dihapuskan, yakni warobi abihi. Demikian. Kita cukupkan pembahasan ini. Kita nanti akan meneruskan al-kabair. Assalamualaikum Muhammad wabarakatuh.